Dan pembahasan kita yang terakhir adalah tentang daurul awal atau marhalatul ula min, maha, min marahil التشريع الإسلامي أو الفقه الإسلامي yaitu asru an-nubuwati wal wahyi. Dia adalah era pertama dari sejarah syariat Islam, fikih Islam Alhamdulillah telah kita dapatkan materi tersebut. Hanya ingin kami ingatkan sedikit perkara dari perkara tersebut. Telah di, diketahui bahwasanya asal daripada syariat pada waktu atau era tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga adalah apa yang datang dari ijtihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita paparkan perkara ini dan sebagian dari bentuk keterangan yang menunjukkan kepada kita adanya istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang juga diingkari oleh sebagian ulama tetapi yang benar bahwa telah terjadi pula ijtihad di kalangan para sahabat fi ahdi Rasul pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika Rasulullah hadir bersama para sahabat ataupun ketika Rasulullah tidak bersama para sahabat. Ya, fi hadratihi wa ghibatihi dan ini juga perkara yang penting sekali menunjukkan kepada kita seperti kata para sebagian ulama eh, tashri, ulama tarikh tashri, bahwa di sana ada bentuk ya eh, bimbingan Rasulullah SAW dan terbiah beliau kepada para sahabat untuk berijtihad dalam perkara-perkara yang la nassafihi. Tidak ada nas di dalamnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengetahui dan memahami apa yang di, akan dihadapi oleh para sahabat dari tersebar dan berkembangnya Islam. Apa yang akan mereka dapatkan dari futuhat, terbukanya negeri-negeri dan tunduknya ya wilayah-wilayah yang sebelumnya asing bagi mereka. Tentu saja setiap wilayah memiliki permasalahan masing-masing, latar belakang dan budaya yang berbeda dan itu akan menyebabkan akan timbul beragam macam permasalahan yang butuh penyelesai penyelesaian dan mungkin tidak dapat mereka tidak mendapatkan penjelasan dan dalil tentang perkara-perkara tersebut dari dalil Al-Qur'an dan As As-Sunnah. Nah, maka ini kita ingatkan sehingga kalau begitu kalau kita ringkas meyizat ahli an-nubuwah akan perkara-perkara yang khusus yang ada pada zaman Rasulullah, zaman yang pertama dari Tashri' al-Islami akan kita ingatkan beberapa perkara penting sebelum kita masuk pada marhalah yang kedua. Telah kita sebutkan dalam pertemuan terdahulu bahwa masdar tashri' hanya Al-Qur'an dan As-Sunnah tentu saja, ya. Maksudnya Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah apa yang lahir dari ya perbuatan Rasulullah SAW, perkataan beliau dan takrirat takrirat beli, beliau termasuk ijtihadat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apa yang disebutkan dari istihad para sahabat pada zaman Rasulullah, maka itu pun dipulangkan kepada takrir Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang membenarkan istihad sebagian sahabat dan menyalahkan sebagian istihad mereka. Allah meluruskan sebagian istihad sahabat yang diikuti oleh Rasulullah dan membenarkan sebagian istihad yang dilihat oleh para sahabat seperti dalam kisah Usara Badar ya taib nah maka itu perkara pertama masdar talaki hanya Al-Qur'an dan Sunnah kedua bahwa masdar talaki tashri' juga hanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian di antara sifat dari syariat pada masa ini adalah waqi'iyatut tashri' waqi'iyatut tashri' bahwa syariat itu sifatnya waqi'iyah, kekinian, kontemporer sesuai dengan zaman pada waktu itu. Tidak ada pada zaman itu apa yang disebut dengan masail iftiradiyah. Perkara-perkara yang akan datang yang akan terjadi bagaimana kita harus bersikap. Tidak ada. Ya, al-masail at-takdiriyah tidak ada. Semuanya adalah permasalahan waqi'i, waqi'iyah yang terjadi datang kemudian penjelasan dan keterangan tentangnya. Ya, tetapi kita ingatkan kembali bahwa dalam tahapan turunnya syariat itu sendiri, tentu saja tidak semuanya dalam bentuk pertanyaan, ya, tetapi juga kebanyakan bahkan yang dominan dari syariat pada era ini datang dalam bentuk penjelasan hukum, ya, takrir suatu permasalahan, ya, yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kita dapatkan dalam Al-Quran sedikit dari ayat-ayat yang Allah menyebutkan pertanyaan orang-orang tentang suatu permasalahan. Yes, alunaka anil ahilla dan sebagainya. Hanya 13 pertanyaan. Ya, dan Rasulullah memperingatkan para sahabat dari banyak berta, bertanya. Maksudnya masail istiradiyah, masail lam yaqa, ya kan? Ya, karena hifadan ala adillati syariah Untuk menjaga dari syariat itu tetap kokoh. Ya, Taib, yang berikutnya. Tidak ada dalam masa ini perbedaan hukum karena masdar talaki yang satu. Kemudian adanya suhulatul fahmi wal idrak. Mudahnya untuk difahami dari dalil syariat ketika ketika itu, ya. Mereka tidak butuh kepada ilmu usul dalam artian ditulis secara bersendiri, ya, maupun ilmu fikih itu sendiri, ya, atau usul tafsir dan lain sebagainya. Karena mereka hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya suhulatul Fahm wal idrak dan yang terakhir iktimalut tashri' biwafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalil syariat sempurna dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik kita melangkah sekarang kepada daur tsani atau marhalatu tsaniyah min marahili at-tashri' al-islami asrul khulafa'ir rasyidin zaman Khulafa Ar-Rashidin. Dan itu dimulai dari tahun 10 Hijriah setelah wafatnya Rasulullah SAW sampai tahun 40 Hijri. Hijriah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Baik. Berkata Syekh rahimahullah taala, ba "Ba'da intiqal nabi sallallahu alaihi wasallam ila ar-rafiq al-a'la, fattala'a as sahabatul kiram il ijtihad. Setelah berpindahnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, raja ila jawarillah tabaraka wa taala, fattala as-sahabatul kiram, maka para sahabat yang mulia mengambil alih tanggung jawab beban yang berat dari ij, ijtihad. Paham ya? Ya. Ketika masa hidupnya Rasulullah, Rasulullah SAW ya yang menyampaikan apa yang turun dari wahyu dan apa yang diterapkan dari hukum-hukum dan beliau beristihad dan istihad ini menjadi satu keputusan yang diikuti ya tapi setelah wafatnya Rasulullah para sahabat tentu saja mengembalikan permasalahan itu kepada dalil yang ada Al-Quran dan As-Sunnah tetapi ternyata permasalahan semakin kom kompleks semakin banyak maka merekalah kemudian yang bertanggung jawab untuk memegang tampuk ijtihad itu. Ya, dan mereka telah dilatih sebelumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun alasannya disebutkan oleh Syekh dalam empat perkara. Yang pertama, litisa'il futuhat. Karena meluasnya ekspansi dan penyebaran Islam ya dan ditaklukkannya negeri-negeri. Wa imtidadi nufudil Arab ila ma wara al al arabiyah dan ya nufuzul Arab tersebarnya Arab ini memanjang sampai di balik jazirah Arab ya bahkan sampai ke Afrika ya sampai ke daratan Ero Eropa ya Taib sampai ke Prancis ya umurin واستحداث أمور وطروء مسائل وحوادث la ahda lahum biha min qabl. Dan yang ketiga dan empat adalah karena istihdath umurin terjadinya perkara-perkara baru wa masail dan masuknya munculnya permasalahan-permasalahan dan hawadis la ahda lahum biha min qabl yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ijtihaduhum ridwanullah alaihim bil الواسع. dan adalah ijtihad mereka semoga Allah meridhai mereka seluruhnya itu dengan makna yang luas. Bukan hanya ijtihad dalam memahami nas saja, bukan cuma itu, ya. Tetapi juga bagaimana mereka berijtihad untuk tanzilul ahkam alal hawadith. Ya, menetapkan hukum-hukum terhadap peristiwa dan problematika yang berkembang itu, yang ada itu. Paham ya? Ya. Naam. Ba'da al-bahthi anil hukmi al-hadithati fil Qur'an was sunnah, fanadharu fi dalail an-nusus wa qasu wastahsanu wa 'amilu bi muqtada al-masalih al-muttafiqah ma maqasid al-syari'ah ولم يكن الرأي عندهم مقصورا على القياس بالمعنى الضيق بل كان يشمل القياس والاستحسان والبراءة الأصلية وسد الذرائع والمصالح الكلية ومبانيها بالحفاظ على مصالح الأمة وأخذوا الحكم من ظواهر النصوص أو من معقوله يا Maka mereka melihat kepada dalil للناس nas dan mereka mengkiaskan ya menganggap baik, istihsan, dan mereka beramal dengan ketentuan muktada masalih, ketentuan mas maslahah yang disepakati dari maqasidus syariah. Ya, apa yang disebut dengan maslah al-mur mursalah. Ya, maka mereka melakukan hal ini. Jadi mulailah kemudian dengan ini ada tahapan berikutnya dari adillatus syariah Ya, yang dia mukhtalaf fiha Ya kan? Dari istihsan, baratul asli dan sebagainya. Sebenarnya ada yang lebih awal lagi yang akan di, dilewati disebutkan nanti, yaitu ijma dan ki dan kias. Ya. Pada zaman sahabat inilah kemudian terkenal apa yang disebut dengan ij, ijma, apa yang belum ada sebelumnya. Ada nggak ijma? Iktibar ijma di masa Rasulullah? Tidak. Ya, iktibar ijma ada pada zaman para sahabat sahabat ya dan itu berlaku dalam praktek-praktek mereka mulai dari diangkatnya Khalifah Abu Bakar As As-Siddiq kita lumani zakah ya kan diperanginya orang yang memba tidak membayar zakat ya banyak masalah-masalah yang kemudian para sahabat berijma di dalamnya ya dan ini menjadi dasar untuk adilatus syariat tabiyyah ijma dari syariat ya yang dengan menetapkan syariat itu ya yang dia tentunya dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah muncul pada era ini ijma dan ki kias Fasahabah kanu yuqisun adalah para sahabat mereka mengkiaskan ya dan kias ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya dibahas dalam bahasan usul fikih ya tentang adilatul kias ya kan adilatul kias yang paling telak bantahannya kepada madzhab zahiriyah dalam masalah kias yang menolak kias sepanjang pengetahuan kami adalah dari ulama mengasirin adalah Syekh Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar asy rahimahullahu taala. Ya, ini paling telak dalam al Bayan. Ya, bantahnya terhadap uh, hujahnya zahirnya dalam menafikan kias. Bahwa kias ada di zaman Rasulullah dan darinya para sahabat mengambilnya dan kias semakin dibutuhkan di era para sahabat ketika permasalahan yang mereka dapatkan berbeda dengan permasalahan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Taib. Maka kemudian mereka pun menggunakan makna ijtihadur ra'i itu dengan makna yang luas seperti kata Syekh. Lam yakun ar-ra'yu indahum maqsuran 'ala al-qiyas bil makna dhayyiq. Ya, al-qiyas ya dengan makna dhayyiq maksudnya al-qiyas fi makna al-asl yang muttafaq ala Pubuli indah jumhur, ya. Jumhur berpendapat, ya, bahwa kias fi makna asal itu kias yang disepakati kan, gitu ya. Adapun kias ma'al farid dan sebagainya ada khilaf di dalamnya. Ada khilaf di dalamnya. Taib. Maka beliau ingatkan di sini bahwa kias yang berlaku bukan hanya kias fi makna asal, bukan di makna tadmin, syumul dan sebagainya. Bukan hanya itu, ya. Tetapi mereka menggunakan kias bil makna ausa dengan makna yang lebih luas. Bal kana yashmulu al-qiyas wal istihsan wal bara'ah al-asliyah wa sadd al darai wal masali al-kulliyah ya atau disebut dengan ya al-maqasid al syariah ya ya atau disebut juga dengan al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra misalnya ya maka mereka ke sana semua wa bamaniha tujuannya apa bil hifaz ala masalihil ummah untuk menjaga maslahat umat ya wa akhadul hukma min dawahirin nusus aw min ma'kulihi dan mereka mengambil hukum tidak hanya dari zahirnya nas tapi juga dari ma'kul an-nusus apa yang difahami dari nas tersebut ya dari dilalah dengan metode-metode yang disebutkan dalam metode istikhrajul ahkam taib thumma jamal quran kemudian dikumpulkan al-quran sebutkan tentang pengumpulan al-quran ya pengumpulan yang kedua karena Al-Qur'an dikumpulkan dalam tiga fase. Fase pertama fasenya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disetorkan kemudian kepada Jibril alaihissalam setiap bulan Ramadan ya kemudian dituliskan ya dan dikumpulkan oleh para sahabat namun terpisah-pisah ya dalam lembaran-lembaran tulang dan lain sebagainya ini jamul ula ya jamul awal ya lil Quran adapun pengumpulan zaman Abu Bakar As-Siddiq, pengumpulan yang kedua dikumpulkan Al-Qur'an ya untuk menjaga ya. Kemudian disimpan eh, di, dikumpulkan oleh beliau, kemudian diwariskan kepada Umar bin Khattab, disimpan oleh putri Umar bin Khattab bin Hafsa binti Umar radhiyallahu taala anhum. Kemudian setelah itu pengumpulan yang ketiga pada zaman Utsman bin Affan dikumpulkan dengan Lugatul Quraisy lughatu Quraisy. Adapun pada pengumpulan Abu Bakar As-Siddiq maka dia dengan lughah yang lainnya pula. Adapun dengan lughah Quraisy itu pada zaman Utsman bin Affan, ya. Tayyib disebutkan di sini perkara tersebut, ya. Kemudian kata beliau dalam paragraf yang kedua halaman 14 wa tashaddada as-sahabatu fi naqli sunnati wat tawaththuqi min riwayatiha حتى لا يكون فيها دخيل وبرزت نواة الإجماع في عهد الراشدين فيما كانوا يتفقون فيه nah ini yang kita sebutkan tadi ya para sahabat ya ketat dalam penukilan sunnah dan penelitian terhadap perawi-perawinya agar tidak masuk ke dalam sunnah apa yang bukan darinya jelas itu ya ya nah karena mereka sangat dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka melakukannya dalam bentuk praktek sekal langsung, ya. Mereka tidak butuh untuk tadwin penulisan asma urdijal misalnya, ya. Mereka tidak butuh untuk ilmu mustalah hadis karena mereka melakukannya secara praktek amalia, ya. Dan dekatnya zaman mereka dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian muncullah bibit-bibit ijma pada zaman Khulafa ar-Rasyidin fima kanu yattafiquna fihi. Ya, telah kita sebutkan dimulai kapan itu? Awal pemerintahan siapa? Awal pemerintahan Abu Bakar As As-Siddiq hingga kemudian ma yushbihul ijma apa yang mirip dengan ijma dibentuk sebagai sebuah lembaga oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Karena adalah perkara yang berat, untuk mengumpulkan semua ya sahabat dalam suatu permasalahan. Paham ya? Maka beliau mengambil abrazu as-sahabah wa min akabirihim. Beliau mengambil yang paling menonjol di para sahabat dalam hal ilmu. Ya, yang ya mereka adalah pembesar para sahabat yang kemudian dimasukkan dalam majelis syu, syuranya. Paham ya? ya? ini adalah cikal bakal dari apa yang disebut dengan ya, ijma tadi. Ya, ijma dan apa yang disebut dengan eh, eh kemarin ijtihad jama'i ya ijtihad jama'i yang bagaimanapun dia memiliki kekuatan dibanding ijtihad far fardi dibanding ijtihad fardi. Nah Dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yastarshidu lihada telah memberikan contoh tentang hal itu dengan apa yang beliau praktekkan dari firman Allah Subhanahu wa taala wasyawirhum fil amr. Paham ya? ma'anna masdaru at-talaqi ar-rasul wahdahu. Padahal yang diikuti yang tadi hanya sang rasul kan waktu itu. Tapi ternyata beliau diperintahkan oleh Allah wasyawirhum fil amr untuk bermusyawarah dengan para sah, sahabatnya tabadul ra'yi ya. Dan disebutkan oleh para ulama hikmah dari perkara itu ya tentunya bukan dalam bentuk pengambilan agar lebih sempurna tetapi juga tatiban linufusis sahabat untuk menjadikan menenangkan hati mereka ya dan Sesungguhnya hukum itu pun yang melaksanakannya adalah mereka. Mereka. Ketika mereka terlibat dalam perkara-perkara yang tidak nas dalamnya, yang mereka diajak musyawarah dalamnya, maka akan dapatkan kabul, penerimaan, wal inqiyad ketika mereka ikut dalam proses pengambilan keputusan keputusan itu. Paham ya? Baik. Maka kemudian berkata Syekh, ya, wa'tamadu 'ala ar-ra'yi al-ijtihad as-sadid مسترشدين في ذلك بمقاصد الشرع العامة وقوائده الكلية وصدرت عنهم اجتهادات كثيرة أولها مسألة الخلافة Kemudian kata beliau, mereka pun para sahabat berpatokan dengan ra'yul ijtihad, tetapi yang lurus. Ya? Yang lurus, ya. Kemudian mereka mustarsidah fi dzalik menghasil syariah. Mereka menjadikan tuntunan dalam ijtihad mereka itu apa yang ada dari tujuan-tujuan syariat yang umum dan kaidah-kaidah syariat yang ya eh, umum yang bersifat u, umum yang bersifat menyeluruh ya maka muncullah dari mereka ijtihad-ijtihad yang pertama adalah permasalahan khilafah kemudian memerangi orang-orang yang murtad dari orang-orang yang mengingkari zakat tidak membayar zakat kemudian summa qatul jama' bil wahid ya bagaimana membunuh sekelompok orang yang bersepakat untuk membunuh orang lain bagaimana kisosnya ya yaqafu sahmil muallafah qulubihim dihentikannya bahagian bagi mu'allafah qulubihim orang yang dilembutkan hatinya kepada is Islam yang dulu di zaman Rasul diberikan disebutkan dalam ayat surah at ayat 70 innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiri al ayah ya pada zaman ini dihentikan ya baik manu iqamati haddi sirqati amar ramadah ya pada khalifah pada zaman khalifah Umar bin Khattab dihentikan pemberlakuan hukum potong tangan bagi para pencuri karena keadaan waktu itu yaitu amul mujaah pada zaman pacekli yang luar biasa kemiskinan merajalela sehingga sebagian orang terpaksa mencuri untuk ya e, menutupi rasa laparnya untuk meneruskan punggungnya untuk mempertahankan kehidupannya maka beliau membatalkan ketika itu hukum had muakkatan tentu saja hanya sementara wak waktu. Maka ini jihad dari beliau, ya, yang seolah-olah taktilun di syariah, ya, seolah-olah mengabaikan syari syariat. Tapi beliau melihat kepada manatul al-hukmi, sebab dari adanya hukum tersebut dan apa yang diinginkan dari tujuan hukum itu yaitu maslah masalihul ibad, maslah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai disebutkan semua perkara-perkara yang terjadi ya, ijma para sahabat di dalamnya. Kemudian beliau mengingatkan pada paragraf yang terakhir, "Wa tafawata as-sahabatul kiram fi riwayati sunnati wa fi mumarasati al-ijtihadi baina mukaththirin wa mutawassitin wa muqillin." Kemudian para sahabat yang mulia ya, mereka bertingkat-tingkat ya dalam periwayatan sunnah. Dalam periwayatan sunnah ya. Demikian pula dalam memarasat ijtihad ya dalam melaksanakan kegiatan ijtihad yaitu fahmu di dalam nas bagaimana memahami nas itu ya jadi dari sisi madah bahan baku untuk ijtihad mereka berbeda ada yang banyak riwayat hadisnya ada yang sedih, sedikit kemudian dalam hal ya memarasa, dalam hal kepiawaian memahami nas tersebut mengambil kaidah darinya istimbat hukum darinya dan menggunakannya pada permasalahan-permasalahan yang semisal dengannya ini juga berbeda berbeda-beda ya famukatsir ada yang banyak ya dalam hal riwayat seperti Abdullah bin seperti Abu Hurairah Hurairah Abdullah bin Amr bin Anas Anas bin Malik ada juga yang mutawasit pertengahan saja ada yang mukil ada yang sedikit namun kadang mereka justru lebih banyak dalam hal ya istihadat istihadat ya seperti yang disebutkan dari Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud ya dan lain sebagainya dari para sahabat. Wa tamayyaza ijtihaduhum bil waqi'iyah. Kemudian Syekh menyebutkan apa yang menjadi mumayyizat era tersebut. Era kedua dari tarikh tashri' al-Islam al-Islami. Apa itu? Tamayyaza ijtihaduhum bil waqi'iyah. Sama dengan zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, bahwa meskipun mereka menggunakan kias, istihsan, dan lain sebagainya. Tetapi mereka hanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekarang. Paham ya? Ya, mereka belum memandang jauh ke depan dan karena apa yang datang dari masalah meskipun kompleks, tetapi dengan tabiat-tabiat yang ada pada zaman tersebut, dengan tabiat yang ada pada zaman tersebut. Tayyib. Ya. Jadi itu ciri yang pertama, waqi'iyah. Yang berikutnya, falam yatawassau fi taqrir masail wal ijaba anha. Maka mereka tidak meluas-luaskan dalam penetapan permasalahan dan menjawab permasalahan yang ada. Balkanu yakrahuna dhalik. Bahkan mereka mengingkari perkara tersebut. Wala yabduna ra'yan fi syai'in hatta yadduh, yahduthu. Dan mereka tidak memunculkan ra'yu dalam suatu permasalahan hingga terjadi permasalahan tersebut. فإن حدث اجتهدوا في استنباط حكمة وإذا لم يجدوا نصا من كتاب أو سنة فزعوا إلى ما سموه رأيا معتمدين على القواعد العامة في الدين مثل لا ضرر ولا ضرار ونهوه من الأحاديث Dan mereka jika kemudian suatu permasalahan terjadi barulah mereka beristihad dalam menetapkan hikmah ya dan jika terjadi eh, jika mereka mendapatkan ya atau jika mereka tidak mendapatkan ya nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang permasalahan tersebut fazau ila ma sammuhu maka mereka kemudian beralih kepada ra'yu kata ra'yu telah disebutkan oleh para sahabat sahabat hada ra'i ya bahkan seperti yang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim tentang kisah Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, "Apakah Rasulullah mewariskan kepada kamu suatu perkara?" Kata beliau, "La illa ra'yan fi kitabillah." Tidak. Utihi rajul. Kecuali pendapat dalam kitabullah yang Allah berikan kepada seorang ham, hamba. Ini ra'yu. Dan disebut ra'yu juga. Paham ya? Ya. Kemudian wa ma fi hadhihi Dan apa yang ada dalam lembaran ini yang beliau letakkan pada ujung pedangnya. Kemudian dikeluarkan situ. Ada fikakul asir dan sebagainya. Ya kan? Itu saja. Intinya kalimat ra'yu sudah ada pada zaman para sahabat sahabat. Disebut oleh mereka oleh ra'yu. Namun yang dimaksud ra'yu al-mah Mahmud bila Abbas. Ya? Mahmud yang terpuji, ya? Maka itu yang ada pada mereka. Tayyib yang diambil dari kaidah-kaidah umum dalam agama seperti la darala wala dirara dan lain sebagainya ya tayyib tentu saja kalau kita lihat ya tampaklah di antara para sahabat tersebut tokoh-tokoh yang mereka mengkibari muftin dari para pembesar sahabat yang mereka adalah sebagai mufti ketika itu terkenal dengan fatwa-fatwanya yang paling pertama tentu saja adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya sangat banyak dari fatwa beliau ya dalam masalah ini juga Ali bin Abi Thalib ya dan kita tahu dalam masa Ali bin Abi Thalib ya permasalahan yang timbul semakin kompleks ya pada zaman Umar bin Khattab beliau meletakkan dasar-dasar tata kenegaraan Islami paham ya dari adanya pasukan angkatan laut ya dari ditulisnya dawawin ya adanya aturan-aturan penulisan tentara dan sebagainya penggajian mereka dengan baitul mal dihidupkannya baitul mal sebagai apa cadangan dana untuk menggerakkan umat ya maka beliau yang membuat dan menyempurnakan perkara-perkara tentang ketatanegaraan itu adapun pada zaman Utsman bin Affan maka lebih kompleks lagi dan lebih kokoh lagi demikian pula pada zaman Ali bin Abi Thalib hanya saja pada zaman Utsman dan Ali bin Abi Thalib sampai sampai kita ketahui terjadi fawwah, Ya. Sia-sia telah terjadi mulai keguncangan sia sia yang dimulai dengan wafatnya Rasul uh, wafatnya siapa? Umar bin Khattab. Wafatnya Umar bin Khattab yang dia merupakan pintu fitnah yang terbuka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tabiat permasalahan pun berbeda dengan tabiat permasalahan pada zaman Umar bin Khattab. Maka di antara tokoh yang paling banyak ya fatwa-fatwanya dari para sahabat adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya. Mereka adalah di antara para sahabat yang terkenal dengan fatwa-fatwa mereka. Bukan berarti yang lainnya tidak terkenal, mereka juga ada, tetapi kebanyakan dari mereka adalah menukilkan riwayat menyebutkan dalil apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun istinbat al-ahkam ya wa tanziluha ya wa wa wa, wa apa uh, uh, apa namanya uh, fahmu dilalat ya an-nusus memahami makna dari nas-nas wa tanziluha ala al-masail dan menerapkannya kepada masalah-masalah yang ada maka ini adalah disebutkan pada para ulama sahabat yang tadi kita sebutkan. Ya, taib. Itu era pertama, eh, era kedua. Berapa tahun? Dari 10 Hijriah sampai 40 Hijriah sampai wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wardah. Baik, yang berikutnya daur salis. Era yang ketiga. Atau marhalah salisah asrut tabi'in zamannya para tabi'in. Oh, disebutkan tadi Ali bin Abi Thalib. Yang kedua setelah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Bahkan kita sengaja menyebutkan perbedaan problematika yang ada pada zaman Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib. Ya? Ali bin Abi Thalib. Baik. Kemudian asal tabi'in, era yang ketiga dimulai pada tahun 40 Hijriah sampai tahun 100 Hijriah. Sampai tahun 100 Hijriah, ya. Kata Syekh, "Inna sahabata tafarraqu fil amsari bisabab at-tafarruq as-siyasi." وسار التابعون لهم بإحسان على منهج الصحابة في الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع وأساليب الاجتهاد Nah, ini digaris atasi, ya. Kemudian para sahabat tafarraqu fil amsar. Mereka terpencar di negeri-negeri. Dan itu telah dimulai pada era khilafah sebenarnya ya. Khulafaur Rasyidin. Tetapi bagaimanapun mereka masih banyak berkumpul di Madinah. Ya, kalaupun jauh-jauh ya ke Mekah. Adapun yang sampai ke Yaman, sampai ke Mesir, maka dia para sahabat yang ikut dalam peperangan atau yang kemudian ditunjuk sebagai gubernur. Paham ya? Baik. Sementara kebanyakan sahabat masih Imam Ba'il Wahyi, Wahyi ya di Hijaz ketika itu ya. Tapi kemudian setelah wafatnya Utsman bin Affan ya. Baik ikhwah. Eh, kita selesaikan sedikit eh, tinggal beberapa menit lagi sebelum waktu yang di apa tasir penetapan harga ya penetapan harga ya kalau yang sekarang disebut dengan HET harga eceran tertinggi misalnya ya pada obat dan sebisanya ya yang kita tahu dalam nas-nas ketika ahlul Madinah minta kepada Rasulullah untuk ditetapkannya harga karena harga yang membumbung tinggi maka Rasulullah bersabda al-musa'ir wallah yang menetapkan harga hanyalah Allah maka beliau pulangkan itu kepada mekanisme pasar karena beliau khawatir dari bentuk kezaliman kepada produsennya dari barang kepada para petani dan sebagainya ketika dibatasi suatu batasan har harga meskipun itu mungkin menyenangkan para kon konsumen tapi tidaklah hak konsumen e, lebih berharga daripada hak pro produsen pula maka beliau ingin menjaga hal itu beliau ingin keluar dari dunia ini dan tidak meninggalkan kezaliman kepada siapapun Paham ya? Masih jelas. Tetapi fuqaha sab'a bersepakat tentang bolehnya tasbih ketika itu. Kontroversial, ya. Tapi mereka melihat kepada manatul hukum. Mereka melihat kepada alasan dari sebab larangan tasbih ketika itu. Seperti itu oleh Syekh di sini, ya. Wa huwa mithalun 'ala jurah Yang dia merupakan contoh yang konkret akan keberanian dalam berfatwa ala radmi min nahyi anit tas'iri fi sunnah meskipun ada larangan dari menetapkan harga dalam sunnah Nabi SAW. lakin ikhtalafa manatu an-nahyi wa anna irtifa' asar kana fi ahli nabawi bisabab qillatil Arab. Mereka melihat bahwa larangan menetapkan harga pada zaman Rasulullah itu berkaitan dengan barang yang sedih, sedikit. Ketika barang yang sedikit, maka apa yang terjadi otomatis? harga akan na naik. Hukum ekonomi dan itu adalah perkara yang telah berlaku sebelumnya. Dan kita ingatkan bahwa Islam tidak membatasi perkara ekonomi. Di antara bentuk kemudahan Islam, ya, Islam hanya datang dengan kaidah-kaidah yang meluruskan apa yang terjadi dari tindakan ekonomi, perbuatan ekonomi yang bisa mengancam justru kemaslahatan manusia. Manusia. Adapun tentang metodenya dan sebagainya, maka diluaskan, diberikan keluasan. Jelas ya? Beda dengan ibadah. Taib, ya. Pada zaman Rasulullah barang sedikit dan otomatis ketika barang sedikit yang butuh banyak pastilah harga akan naik. Maka itu sebabnya. Adapun pada zaman para tabi'in tersebut sebabnya adalah kerakusan dari para pedagang. Mereka menyimpan barang, ya, menyetel harga agar untung keuntungan mereka lebih tinggi dan ini dilihat oleh para fuqaha tersebut ketika mereka mengetahui adanya larangan dalam Islam apa yang disebut dengan iddihar. Larangan menyim, menyim, menimbun barang. Dan itu dalam batasan tertentu, ya kan? Ya, pada yang merupakan kemaslahatan orang banyak seperti istilah kita sembako misalnya. Adapun selain sembako seperti baju silahkan saja, ya. Jilbab dan sebagainya silahkan saja, ya mainan Elhana, silahkan saja mau ditimbun. Ya? Misalnya ditimbun. Ya. Tuh, <laughs> ya. Maka ini yang mereka lihat. Maka mereka berjihad apa yang kelihatannya bertentangan dengan nas. Ya. Tuh. Maka itu fuqaha sabah. Siapa fuqaha sabah? Sayyid bin Musayyib Siapa lagi? Itu menantunya Imam Bukhari kan? Siapa itu? Imam Bukhari jauh sekali. Imam Bukhari. Menantunya ya. Tabi'in min kibari tabi'ina Sa'id bin Musayyib. Sa'id Ibn Musayyib ni Huzn. Bapak kakeknya Al-Huzn itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk merubah namanya. Ganti namamu dari Huzn itu. Dia nggak mau. Au ghair ismi alladhi samani bihi abi? Masa saya mau ganti nama yang telah diberikan oleh bapak saya? Maka berkata Said, fala yazalul husnu fi ahlina. Maka senantiasa kesedihan ada dalam keluarga kami karena kakek kami tidak mau ganti nama. Dan beliau adalah orang ya, di antara para fuqaha yang kemudian dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Baik. Sayyid Musayyib, ya. Ya itu kalau sahabat Sayyid Musayyib tentu saja pembesarnya tokohnya Urwah bin Zubair dalam hari riwayat yang dia kuat, ya. Kemudian Kharijah bin Zaid, kemudian Sulaiman bin Yasar, kemudian ada Al-Qasim bin Muhammad bin Al Bakar As-Siddiq, kemudian ada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ya, bin Mas'ud, kemudian ada lagi uh, siapa? Ada tujuh? Ya, ada tujuh dari fuqaha asar ini ya yang mereka fatwa mereka memiliki kekuatan apalagi jika mereka bersepakat sepakat ya Tapi, jadi mulai kelihatan terjadi fatwa-fatwa yang kelihatan melindungi syariat tetapi sesungguhnya mereka melihat dari ruh syari syariat itu sendiri dan masalah yang ada yang diinginkan dari hukum-hukum syari syariat Taib kemudian berkata Syekh wa tajah jumhur al-mu'tadil fi tafriq al-fiqh fariqaini ya Kemudian ya ittajah jumhur al-mu'tadil. Jumhur al-mu'tadil, jumhur kebanyakan dari para ulama tabi'in yang adil, yang pertengahan fit tafriq al-fiqh fariqaini. Mereka membagi ya arahan fikih itu menjadi dua kelompok. Fariqun waqafa indal akhir bin nusus, satu kelompok ya berhenti pada nas-nas saja. Wal fiqhul waqi'i dan menyesuaikan ya hukum dengan masalah yang ada, ya, tidak melampaui dari apa yang terjadi. fasum mubi ahli hadis wa madrasah hadis disebutlah mereka madrasah al hadis wa fariqun tawassa fil i'timad ala nusus min tariqi mabani al ahkam wa liha wa dalalatiha. Sekelompok lagi tawassa fil i'timad. Mereka meluaskan dalam bersanad dengan nas-nas dari dasar-dasar hukum ilal sebabnya eh, apa ilahnya Wadilalahnya dan makna-maknanya ya penunjukan dari nas tersebut Minta tariqil qiyas dengan metodologi qiyas walam yaktasil ala ijtihad fi masalil waqiyah dan mereka tidak mencukupkan dengan ijtihad pada masalah-masalah kekinian saja wa innama qarraru ahkaman limasaila iftiradiyah bahkan mereka menetapkan hukum pada masalah-masalah iftiradiyah masalah yang lam yaqa belum terjadi. Tapi mereka mengatakan, bagaimana kalau kejadiannya seperti ini? Kembangan masalah. Ya, ini disebut dengan matrasa ahlu ar-ra'yi. Ya, maka sebenarnya ini belum ada pada era tabi'in. Syekh menyebutkan di sini dia sesungguhnya perpanjangan dari apa yang telah subur dan muncul pada era tabi'in. Nanti akan dikupas lebih dalam perkara tersebut pada era yang keempat. Pada era yang keempat. Saya tidak tahu mengapa Syekh menyebutkan di sini. Sebenarnya dia melampaui tempatnya gitu, ya. Melampaui tempatnya. Penyebutan Abu Hanifah, ya, Anas bin Malik, ya. Mereka ini setelah abad kedua ya Imam Malik 179 Hijriah, Imam Abu Hanifah 150 Hijriah berarti pada era berikutnya sesungguhnya, bukan era ta, tabiin, era atba'ut tabiin sampai uh, uh, jatuhnya ya uh, sampai tahun 320 Hijriah. Itulah era keemasan ya dari madzhab al fiqhi al-fiqhiyah. Maka saya kira cukup di sini dulu pembahasan kita tentang perkara tersebut ataupun yang lainnya seharusnya dia disebutkan pada tempat yang lainnya ya tetapi kita ingatkan ya fiddin bahwa ada permasalahan yang juga perlu kita ingatkan tentang sanat dan cikal bakal dari dua madrasah yang disebutkan tadi mereka pun asalnya dari sahabat ya madrasah al-ra'i itu asalnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dia diutus oleh uh, uh, Khalifah Umar bin Khattab sebagai eh, qadi di Kufah. Dari sini munculnya di Kufah. Apalagi kemudian ketika kehalifaan berpindah ya pada zaman Ali bin Abi Thalib ke Ku, ke Kufah dari Madinah ke Ku, ke Kufah ya maka semakin tersebar madrasah yang menjadi cikal bakal madrasah Ahlur Ra' Ra'i yang tokoh terbesarnya yang berikutnya yang adalah Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi ini akan kita kembangkan sedikit dalam pertemuan selanjutnya insya Allah taala sebelum masuk era yang berikutnya. sekiranya demikian, wallahu alam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.